beberapa ayat dari kitabnya atau sunnah-sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengenal keutamaan orang-orang yang berjuang di jalannya berkorban di jalannya dari para sahabat tabi'in dan lain-lain yang dengan itu semua, semoga menambah pengenalan kita, ya, keilmuan kita tentang agama kita. Ya. Tapi sebagaimana dijanjikan, <clears throat> materi yang diminta adalah tentang Fatimah radhiyallahu anha, yakni Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal juga dengan nama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya eh, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang eh, siapa apa anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling yang paling tua atau yang paling muda, ya kan? Di antara putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagaimana kita ketahui Fatimah radhiyallahu anha juga ada uh, Ummu Kulthum juga ada Ruqayyah radhiyallahu anhunna ajma'in <clears throat> Namun tentang usia mereka, maka para ulama rahimahumullah berbeda pendapat siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda. Ya, di antara Zainab juga ada Zainab, Rubaiyah, Ummul Kasum dan Fatimah. Namun yang paling rajin di antara para pendapat ulama adalah bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha adalah yang paling muda di antara saudari saudarinya. Ya. Fatimah radhiyallahu anha lahir Eh, lima tahun sebelum biasa, yakni lima tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi roh, Rasul, yakni ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun. Pada masa lahirnya Fatimah radhiyallahu anha Quraisy tujaddid bina al-Ka'bah. Quraisy lagi membangun, memperbaharui bangunan Ka, memperbaharui bangunan Ka'bah yang pada saat itu sudah hampir roboh, ya eh, lahirlah Fatimah radhiyallahu anha di rumah nubuwah, di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. ya. dan ibunya adalah Khadijah Ummul Mukminin Al-Kubra radhiyallahu anha. Dia mempelajari banyak hal dari kedua orang tuanya, dari ayahnya dia pelajari tentang eh, as al-amanah, tentang tentang makarim al-akhlak, tentang akhlak-akhlak yang mulia dan lain-lain dan dari ibunya dia mempelajari tentang kelembutan, eh, kemudian eh, tugas dan fungsi seorang wanita, kemudian juga dia mempelajari banyak hal dari ibunya termasuk mengambil tentang akal yang sangat cerdas yang datang dari ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Khadijah radhiyallahu anha lam takun tastardi' laha tidaklah dia meminta orang untuk menyusui Fatimah radhiyallahu anha sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa itu di mana orang-orang kota meminta orang-orang Baduy untuk menyusui anak-anak mereka agar mendapatkan bahasa yang murni, udara yang lebih segar yang eh, ada di, di kehidupan yang jauh dari dari kota yang seringkali bahasanya lebih rusak dan eh, apa adabnya lebih rusak. Sebagaimana Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam disusui waktu itu, waktu baru lahir oleh Halimah Sa'diyah, ya kan? E, demikian memang adat bangsa itu ketika itu. Namun ketika Fatimah radhiyallahu anha lahir, Khadijah radhiyallahu anha tak mau membiarkan putrinya disusui oleh orang lain. Dia sendiri yang menyusuinya sehingga dapatlah Aisyah e, Fatimah radhiyallahu anha ke kemuliaan, ya kan? uh, eh, ya, menyusu dari uh, eh, umul Mukminin Al-Kubra Khadijah radhiyallahu anha yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan bahwa dia adalah salah seorang pemuka di antara pemuka-pemuka wanita ya kan permaisuri di antara para uh, uh, para wanita-wanita di surga kelak. Salah satu kunyah yang diberikan oleh bangsa Quraisy kepada Fatimah radhiyallahu anha kunyah yakni julukan ya kunyah dan lakob itu julukan ya kalau kunyah itu biasa julukan yang menggunakan bapak ibu demikian bapaknya atau ibunya atau anaknya Abu Bakar tuh ada bapaknya Ibnu Mas'ud tuh kunyahnya baik Kunyah adalah julukan yang eh, dengan nasab bapaknya, ibunya atau gimana. Demikian. Beda kalau lakob. Kalau lakob hanya juluk, julukan seperti julukan yang e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya yang telah kita bahas adalah di mana disebut bagi Abu Bakar radhiallahu anhu as-siddiq. Itu lakob. ini tanpa Abu atau Ibn dibilang as atau al-atiq. Ya. Nah, adapun Fatimah radhiyallahu anha mendapatkan kunyahnya yaitu apa? Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Dia dibilang ibu daripada ayahnya, yakni ibu daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa di, di, di, dijuluki demikian oleh kaumnya? Dikarenakan sepeninggal ibunya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah lah yang akhirnya Fakumu bi'a'ba'il bait. Dia yang mengurusi rumah, benar-benar mengurusi dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi semua kebutuhannya, membersihkan rumah, mempersiapkan makanan, beresin bajunya dan lain-lain. Dia yang benar-benar mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum tersebut menyebutkan bahwasanya oh, Fatimah adalah ummu abiha, ayah daripada ibu daripada ibu daripada ayahnya. Ya. Tentunya ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aslamat, mereka semua masuk Islam ketika sejak masa sejak masa kecil, termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk para putrinya dengan Ummu Kulsum, Rubaiyah dan Fatimah adalah eh, orang-orang uh, yang pertama kali masuk Islam karena apa? Masih keluarga Nabi, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal ini tidak memerlukan dalil. Ala Al Imam Az-Zarqani rahimahullah berkata, walhasil la yahtaju atau la yuhtaju uh, linnas ala sabqihinna ila al-Islam. Kita tidak memerlukan nas yakni keterangan dari riwayat untuk menjelaskan tentang bahwasanya mereka putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk yang pertama-tama kali masuk is masuk Islam nggak perlu kita nggak mem memerlukan nas untuk hal itu nggak memerlukan riwayat untuk hal tersebut kita langsung meyakininya dikarenakan apa linashatihin nabiina ahbon, dikarenakan mereka tumbuh besar di dalam asuhan afdak wa akram nubuwah yakni semulia mulianya sejujur-jujurnya, se, se, sesedik, seamanah-amanahnya nubuwah. ini di bawah asuhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdal wa ahna umuma dan juga berada di asuhan wanita dan seorang ibu yang paling utama dan paling hangat di antara ibu-ibu kaum muslimin yaitu Khadijah radhiyallahu anha ya Ya'khudna an abihinna al makarim. Mereka semua mengambil akhlak-akhlak mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an ummihinna dan dari ibu mereka mereka mengambil fadail al-aql, keutamaan-keutamaan eh, atau kecerdasan al-aql, akal. Yang yang di mana akal umul mukminin Khadijah radhiyallahu anha pada masanya la yuzan bihi aqlu imra'atin tidak ada akal wanita lain yang dapat mengimbangi akal umul muminin Khadijah radhiyallahu anha kecerdasannya pada masa tersebut. Ya. Maka kesimpulannya kita tidak memerlukan naf atau riwayat yang menerangkan betapa mereka adalah putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam sejak masa kanak-kanaknya. Ya. Dan di antara rekor yang dicatat juga oleh Fatimah radhiyallahu anha adalah keberaniannya yang luar biasa membela ayahnya ketika ayahnya ditekan oleh kaum musyrikin di masa patroh dakwah makiyah 13 tahun kan di Mekah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditekannya oleh kaum musyrikin dan terjadilah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya apa yang terjadi dari azab ya kan siksaan tekanan Dikarenakan apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan bertentangan dengan e, agama tradisional yang berjalan pada kaum itu. Ya, dan betapa kaum musyrikin melakukan segala hal untuk memuaskan hati mereka berangkat dari kebencian mereka terhadap apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah peranan Fatimah radhiyallahu anha yang begitu berani bahkan membela ayahnya, sementara para sahabat-sahabat lain lelaki mungkin yang memiliki kekuatan lebih tidak seberani dirinya radhiyallahu anha ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa di siang hari dia salat di Ka'bah salat di Ka'bah wa Abu Jahal wa ashabun lahu julusun dan Abu Jahal, begitu juga para sahabat Abu Jahal sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah, yang tempat duduk-duduk tempat nongkrong mereka di dekat Ka'bah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, akhirnya para kaum Quraisy ini, para pemuka-pemuka kaum musyrikin ini berkata, ya kan? Siapa di antara kalian yang berani mengambil salah jazar bani fulan yang untuk mengambil Oh, oh, jeroan-jeroan yang telah dibang, dibuang menjadi bangkai, jeroan-jeroan hewan yang telah dibuang di Bani Fulan, ya, ada tempat penyembelihan hewan. Kemudian sekaligus membersihkan jeroan-jeroannya. Nah, jeroan-jeroan hewan ini numpuk dan membang, membangkai. Ada tempat ini di Bani Fulan, di sebuah tempat di sebuah kabilah. Akhirnya orang Quraisy ini, para Quraisy ini berkata, siapa yang di antara kalian yang berani mengambil bangkai itu? Ya kan? Bagian jerawan-jerawan yang telah dibuang itu mengumpulkannya, kemudian membawanya kepada Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, wayabahu ala atikih dan menaruhnya semuanya di atas pundaknya ketika Muhammad duduk, ketika Muhammad su sujud, yang ditimpakan kotoran itu semuanya. Ya kan? ashqahum akhirnya berdirilah salah seorang yang paling kurang ajar di antara mereka. Di sana lain dijelaskan nih orang yang berani ini, Uqbah ibnu Mu'aid. Alaihi la'natullah. Ya. Uqbah ibn Mu'aid berdiri dan pergi dia, benar, mengambil kotoran-kotoran dan e, apa daging-daging yang membusuk, jeroan-jeroan yang membusuk dari bani tersebut, dia membawanya kemudian menghampiri Muhammad kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menunggu Rasul sujud dan ketika sujud dia pun menghampirinya dengan daging-daging yang telah membusuk itu kemudian menimpakannya di atas pundak Rasul dan kepalanya sehingga Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam tak bisa berbuat apa-apa dan tetap dalam keadaan su sujud. Saja'alu yadhakun. Akhirnya mereka semua tertawa, terbahak-bahak. Begitu beli. Yuhilu ba'duhum ba'du. Sampai miring satu sama lain tertawa-tawa melihat e, apa yang terjadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud yang melihat kejadian ini, dia berkata, Laukana li mana'ah, andai saja dulu aku punya kekuatan. Dia hanya bisa diam melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan demikian, nggak punya kekuatan apapun. Sehingga akhirnya berani menghampiri Rasul pada saat itu terus, terus apa terutama uh, uh, uh, pastinya akan terkena juga siksaan dari kaum musyrikin. Kenapa? Berani membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang berani menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru Fatimah radhiyallahu anha putrinya berlari menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dia lihat ayahnya betapa dipermalukan dan diperolok-olok oleh bangsanya. Dia singkirkan daging-daging yang membusuk itu dari kepala dan pundak ayahnya. Darulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat bangkit dan mengangkat kepalanya rafa'a ra'sahu mengangkat kepalanya dari sujudnya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah balaskan Quraisy, ya Allah balaskan Quraisy, ya Allah balaskan Quraisy. Dan mereka takut kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa. Berdoa kenapa? Mereka tahu sendiri kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta pasti terjadi. Bahkan kaum musyrikin mengetahui hal itu. Itu meresahkan mereka dan membuat hati mereka tidak tenang. Kemudian ada Rasul pun menyebutkan satu persatu nama mereka yang ngerjain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Allahumma alaika bi Abi bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Utbah ibnu Shaybah uh, ibnu Rabi'ah. Wa alaika bi Shaybah ibnu Rabi'ah. Wa alaika bi Uqbah ibnu Mu'aid. Wa alaika wa alaika Rasul menyebutkan tujuh orang ini. Baik meminta Allah Subhanahu wa taala membalaskan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Wallahi, wallahi laqad ra'aitu haula aku telah melihat mereka tujuh orang yang Rasul sebutkan ini sar'a fil qalib fi badr di mana mereka semua meregang nyawa di badr semuanya mati di badr dikubur di lubang yang dimana para sahabat mengumpulkan jasad-jasad kaum musyrikin dan melemparkan semuanya ke dalam lubang tersebut. Ini yang dibilang ke Khalid yang kemarin kita ceritakan tentang Badr. Abu Jahal dan lain-lain kubur Kecuali Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Uqbah ibnu Abi Mu'aid yang menyiksa Rasul ini, yang ngerjain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana lain, Diceritakan Uqbah bin Abi Mu'aid ini berani ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Ka'bah, dia hampiri dan dia tarik kerah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia jadikan kain di leher Rasul dan dia mencekik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang dengan kainnya itu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membela nya membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dicekik dan dipukuli oleh kaum musyrikin sambil dicekik oleh Uqbah ibnu Mu'aid ini. Abu Bakar sambil menangis melindungi punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendorong sebisa mungkin kaum musyrikin yang menyiksanya seraya berkata, Ataqtuluna rajulan ayyakula Rabbi Allah. Apakah kalian membunuh seseorang hanya karena berkata bahwa Rabbnya adalah Allah? Ya, Nah, Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid ini di perang Badar tertangkap dan tersandera oleh kaum muslimin termasuk di antara 70 sandera kaum muslimin mati dari kaum musyrikin ini 70 orang dan tersandera 70 orang di perang Badar ini Di antara 70 orang ini ada Uqbah ibnu Abi Ma'in. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyikapi sandera-sandera ini e, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan tebusan kalau mau tebus dirinya bayar 4000. Tayyib. Ada yang lain bahkan riwayat mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam e, menawarkan bagi orang-orang yang mau menebus dirinya kalau nggak punya uang bisa baca tulis nggak? Kalau bisa baca tulis ajarkan para sahabat untuk membaca dan menulis dengan itu dibebaskan. Ya, tapi Uqbah ibnu Abi Mu'aid nggak diterima tebusan darinya dan tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dihukum hukum mati Uqbah. Akhirnya yang turun tangan menghukum mati Uqbah ini adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qatalahu sabran. Ya, dibunuh oleh Ali bin Abi Talib Nah, demikian tergambar betapa beraninya Fatimah radhiyallahu anha membela ayahnya ya ketika mendapatkan perlakuan sedemikian rupa dari Quraisy. Kemudian bahwasanya Al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan amal yang dilakukan seringkali. Ya. Maksud dari pernyataan ini oleh para ulama ketika menyebutkan riwayatnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. yakni ketika Ali ibnu Abi Thalib berani mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk tidur di ranjangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, ya, Ali tidur di ranjangnya Rasul dan menggunakan selimutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin mengepung rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun dapat lolos, kemudian lari dan menghampiri Abu Bakar dan mereka pergi berhij berhijrah. Ketika kaum musyrikin mendobrak pintu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ternyata tidaklah mereka temui di dalam rumahnya kecuali Ali bin Abu Thalib dan mereka memukulinya dan menahannya, menyandara Ali bin Abu Thalib. Dikarenakan keberaniannya untuk berkorban tidur di ranjang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, faas ada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah pun membalas Ali bin Abi Thalib dengan dibahagiakannya lah ranjang Ali dengan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dinikahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha di mana diriwayatkan eh, al-Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu salah satu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha amaroni an uzawwija Ali min Fatimah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menikahkan Ali radhiyallahu anhu dari Fatimah radhiyallahu anha ini untuk menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Nah, kisah menikahnya Ali dengan Fatimah ini ada kisah banyak kisah-kisah menarik. Kisah menikahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha ini sangat menarik dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan dan saling melengkapi satu sama lain tentang kisah pernikahan mereka ini. Ya, Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya kan? Karena Ali yuhaddits nafsa Ibnu Abbas bercerita Ali yuhaddits nafsahu dia terus berkata di dalam hatinya untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha. Yani dia memang sangat pengen untuk menikahi Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nggak punya apa-apa, miskin. Ali ini fakir bahkan. Nih, ya? Tapi dia mengingat oh, kita masih saudara sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sang Rasul bukanlah orang yang melihat materi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya melamar Fatimah radhiyallahu Ali pun melamar Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun bertanya, Hal indah kami apakah kau punya sesuatu yang untuk mahar kepada Pak Fatimah. Uh, Ali pun dengan jujur menjawab, la aku tak punya apapun, aku tak memiliki apapun sebagai mahar. Kemudian Rasul pun berkata, fa'ainat dir'ul utamiyatul lati aqaitukaha yawma kada wa kada. Kalau begitu mana tuh baju jirah, baju baju perang besi yang aku berikan kepadamu ketika hari ini, hari ini, hari ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hiya indi." Oh iya, itu ada ya Rasulullah. Yani nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang ketika ditanya, apakah kau punya sesuatu? Yani untuk mahar, aku nggak punya apapun ya kan? Tapi tahunya dia punya baju baju zirah ini. Maka maknanya adalah baju zirah inilah susah syai'an, yakni harganya nggak seberapa sama sekali, nggak ada artinya. Apalagi digunakan untuk menghalalkan seorang wanita, wanita yang wanita ini adalah anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidaklah menyebut hal itu, Ali tidak menyebut kepemilikan yang akan baju tersebut. Tapi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingat, Mana baju baju baju perang yang pernah aku berikan kepadamu itu? Ada ya Rasul kata. Idhab wa'ti bihi wa zawajtukaha. Ambil, berikan baju itu kepada Fatimah dan aku telah menikahkanmu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian di sanad lain lebih detail lagi kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhu. Di mana uh, di Imam Baihaqi misalnya rahimahullah Eh, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata laqad khatabtu Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya laqad khutibat afwan suatu hari Fatimah radhiyallahu anha telah dilamar oleh lelaki-lelaki lain yakni banyak yang melamar Fatimah tapi ditolak yang diterima Ali bin Abi Thalib yang telah melamar Fatimah ini Abu Bakar, Umar melamar Fatimah radhiyallahu anha tapi Nabi tidak memberikannya sehingga Ali bin Abi Thalib yang memintanya. Laqad khutibat Fatimah. Fatimah telah di, di dilamar. Kemudian qalat li maulatun li seorang budak wanitaku, yakni maula. Maula ini tadinya budak kemudian dibebaskan, kemudian menjadi pembantunya. Maulaku seorang maula wanitaku berkata kepadaku, Alim ti anna Fatimah taqad khutibat?" Apakah kau tahu bahwa Fatimah sudah dilamar? Fakultu la wa kultu Aku bilang enggak. Oh iya sih aku tahu. Begitu. Kita Ali bin Abi Talib. Kemudian famazalat turajini terus dia menekanku, memerintahkanku, mendorongku untuk pergi kau kepada Rasul, kau yang lamar, yakni kau yang lamar Fatimah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib bilang, aku nggak punya apa-apa untuk melamar Fatimah, mau pakai apa? Aku nggak punya apapun. Tapi terus nih pembantu wanitanya mendorongnya, ayo ayo lamar Fatimah, lamar Fatimah sampai akhirnya aku pun datang, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha. Salam salam tu alaihi. Ketika aku salam kepada Rasul, kemudian masuk ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kunna nujilluhu wa nu'azzimu dan kita begitu menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkannya. Ketika bertemu dengan Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uljim tuh, aku nggak bisa ngomong apa-apa, kaku mulutku. Nabi pun bertanya kepadaku, Mahaja Ali, ada perlu apa ya Ali? Cacat, aku pun diam, nggak berani ngomong. Kemudian nggak lama Rasul bertanya lagi, Mahaja Ali, ada perlu apa ya Ali? Cacat, aku pun diam, nggak berani ngomong. <laughs> dan sampai tiga kali Rasul bertanya kepadaku ada perlu apa engkau kali? Tapi aku terus diam dan tak mau menjawab. Akhirnya Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, La'allaka turid antas tuba Fatimah. Oh, ente ini mau melamar Fatimah ya? <laughs> Akhirnya Ali bin Abi Thalib bilang, Nah, ya Rasulullah. Rasul pun berkata hal indah kami syai, kau punya sesuatu untuk melamarnya? Enggak ya Rasul. Fa'ain ad-dir'ul apa itu a'taitukaha? Mana tu baju besi yang aku berikan padamu? Baju perang yang aku berikan padamu. Hiya'in ini ya Rasulullah. Ada, ada di rumah ya Rasul. Dia udah ambil tu baju kasihin sama Fatimah zawaj tukaha. Aku menikahkan Fatimah kepada kepadamu. Ya, Haji. Ya. ya. <laughs> Coba yang sekarang begitu melampaui anak orang gampang ya. Aduh. Kau mikir gedungnya berapa, cateringnya berapa. Ini pun terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pada Ali, Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Tapi di riwayat Imam Ahmad rahimahullah, setelah diterima lamaran Ali, radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu la budda lil urfi min walimah." Kita harus bikin pesta, bikin acara pernikahan buat pengantin ini. Nah, Ali nggak punya apa-apa. Akhirnya qala Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Alayya kabsh, aku nyumbang satu kambing." Eh, ya, misalnya nyumbang berapa ya? <laughs> alaiya Islam, aku nyumbang satu kambing. Yang lain bilang, alaiya, alaiya. Yang lain nyumbang, nyumbang, nyumbang. Akhirnya terus Ali ibnu Abi Thalib mendorong para kawan-kawannya, ayo yang mau nyumbang, yang mau nyumbang. Demikian. Sehingga mulailah terkumpul sedikit demi sedikit apa-apa yang dibutuhkan untuk mendirikan pesta pernikahan mereka berdua. Ayo. Tapi ada wafat tarifah minat taraif. Ada ajib, kejadian yang ajib dan lucu. Diriwayatnya Syekhan, Imam Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Bercerita tentang usahanya dalam mau mendirikan pesta pernikahan untuk Fatimah radhiyallahu anha. Di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Ali berkata radhiyallahu anhu, "Kana li syarif, nah, aku punya syarif, syarif. Syarif ini Anakah al-musinnah, onta yang sudah cukup tua. Karena li syarif min nasibi min maghnami yauma badr. Dari jatah ghanimah yang aku dapatkan dari perang badr. Summa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarifan akhar, syarifan akhar. Kemudian Rasul memberikan kepadaku satu onta lagi minal humus dari jatah humus yang Rasul miliki. Humus ini satu per lima. Humus adalah satu per lima ya, uh, eh, uh, eh, seperlima dari harta rampasan perang yang nanti diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia menghidupi keluarganya dan lain-lain. Ya. Dan aku pun diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seekor unta lagi dari jatah humus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya aku udah punya dua unta nih. Nah, lumayan untuk untuk hajatan. Oke. Okay? Semua wa'adtu rajulan min bani Qainuqa Kemudian aku janjian dengan salah seorang dari Bani Koinuko untuk membantuku mencari idhir. Idhir ini pohon-pohonan, ya kan? Atau dan mencari kayu bakar untuk kita kumpulkan nanti kita jual yang astainu bihi ala walimati ursi nanti uangnya aku gunakan untuk men, men, men, membiayai pesta pernikahanku gitu. Akhirnya aku pun dengan salah seorang kawanku dari Bani Koinuko ini berangkat bawa dua ontanya sampailah ke satu tempat yang dia anak tuhuma. Aku parkirkan dua ontaku di sini dan aku pergi lina jma'al idhir untuk ngumpulin idhir dan kayu bakar dan lain-lain yang dia perlukan. Ontanya diparkirin di satu tempat ala baiti uh, apa qarib dekat dari bait rajul rumah seseorang dari golongan ansor rumah seseorang dari golongan ansor Seorang sahabat dari golongan. Nah diparkirin di situ ontangnya kedua. Nah di rumah ini ada Hamzah. Hamzah ibnu Abdul Mutalib, Pamannya Rasul SAW. Pamannya Ali ibnu Abdul Muttalib. Ma'ashar bin Lahu. Dia lagi sama gengnya lagi minum-minum. Afwan lagi minum khamr, lagi mabok. Wa ma'ahum qainah. Dan ada biduan wanita juga tuh. hamid yang dia menyanyi menghibur para orang-orang yang lagi minum-minum ini. Ini kasus sebelum sebelum apa? Sebelum sebelum diharamkan khamr. Jadi mereka masih minum. Akhirnya Pak biduan wanita ini melihat ada onta di luar, dia ber, menyanyi men, mem, apa, menyanyikan syair-syairnya sambil memukul gendang, mendorong Hamzah untuk Hamzah no ada onta di luar, potong dong, potong dong, kita makan pundaknya, kita makan hatinya begitu. Ayah Hamzah, eh, ala ayah Hamzah li syarafin nawai, ala ya Hamzah li syarafin nawai. Terus digoda Hamzah, Hamzah pun terdorong yang udah Hamzah udah samil, samil fly, mabuk. <laughs> radhiyallahu anhum. Radhiyallahu riwayatnya begini. Akhirnya Hamzah pun keluar terdorong oleh godaan dan dorongan si biduan yang nyanyi ini dia pun keluar dia lihat oh beneran ada onta sajak fa ajabat asnimatahuma wa baqara khawasirahuma wa akhadha min akbadihima akhirnya dia potong tuh onta pundaknya diambil dipotong ini salah satu makanan yang enak nih pundak onta kemudian di black perutnya diambil asi ontanya dibawa sama Hamzah masuk di sama sahib sahibnya ayo kita makan deh begitu Ali bin Abi Thalib lagi nggak ada ya? lagi nyari kayu bakar tuh kemudian kata Ali bin Abi Thalib oh, Falamma raja'tu ba'da ma jama'tu ma jama'tu ketika aku kembali setelah aku kumpulkan apa yang aku butuhkan Ra'aitu manzaran afza'ani. Aku melihat sebuah pemandangan yang benar-benar menghentakku. Ya kan? Walam dan mataku tak tahan untuk menanggung kekesalan ini Fadaka itu aku pun menangis. Aku melihat ontaku udah tergeletak, udah berdarah-darah, udah disembelih, pundaknya udah diambil, perutnya udah dibongkar, udah diambil hatinya. Ya Allah, Hartaku di dunia cuman ini. Buat bikin hajatan anaknya Rasul. Pakai ada yang motong lagi. Dia nanya, man fa'ala hadha Siapa yang melakukan ini? Ah, orang-orang situ bilang katanya, fa'alahu Hamzah. Hamzah no Hamzah. Innahu fi hadhihi dar dia di rumah itu. Ma'asyar billahu sama gengnya lagi minum-minum. Ali bin Abi Thalib begitu kesel. Coba siapa yang berani sama Hamzah? Hamzah ini macan singa padang pasir Hamzani. Allah anhu. Para sahabatnya bilang, kita dulu takut mau sholat di Ka'bah sampai Umar dan Hamzah masuk Islam. Baru kita berani sholat di Ka'bah. Baru nggak ada yang berani songong. Kaum Quraisy sedikit takut ketika Hamzah dan Umar masuk ke Islam. Siapa yang berani sama Hamzah? Ngomel. Akhirnya Ali pun kesel lari langsung. Larinya sama siapa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. <laughs> Aku pun langsung ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam ra'ani ketika Rasul melihatku dia langsung tahu ada masalah denganku. Wasanya indahu Zaid bin Harithah dan waktu itu di rumah Rasul ada Zaid, Zaid bin Harithah anak kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku datang, aku salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul menjawabnya dan berkata, "Malak, apa yang terjadi denganmu? Ada apa denganmu?" Dan Ali pun mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ro'aitu manzoran abza'ani. Aku benar-benar melihat pemandangan barusan yang benar-benar menghentakku. Ontaku yang sudah aku persiapkan untuk pernikahan walimah bersama putrimu ya Rasul, dipotong, dibongkar perutnya, diambil asinya ya. <laughs> Rasul bilang siapa yang melakukan itu? Hamzah ya Rasul. No, di rumah itu dia lagi sama gengnya lagi minum-minum, ma'asyar bin lahu, dan ada fainah, ada biduan yang nyanyi-nyanyi. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kaget mendengar hal itu, summa istad'a biridai, dia panggil ridanya, ya, dia dia minta diambilkan ridanya, rida ini mantel luar, mantel luar yang dipakai di luar gamis. Dan kemudian mereka pun pergi menuju rumah itu. Fatabi'atuhu ana wa Zaid bin Harithah. Aku pun mengikuti Rasul bersama Zaid bin Harithah. Sampai rumahku Ansor, Rasul sallallahu alaihi wasallam salam izin diizinkan bagi Rasul masuk, kemudian bertemu dengan Hamzah dan teman temannya tentunya. Fatafiqa yalumu ala Hamzah. Ala mayaqat. Akhirnya Rasul pun terus ngomel-ngomelin Hamzah atas apa yang dilakukannya. Sa'idah Hamzah qad Tahu Hamzah udah benar-benar mabuk luar biasa muhmarrah ainata, dua matanya sudah merah. Rasul pun memarah-marahinya. Hamzah hanya melihat kaki Rasul. Kemudian dia lihat dengkulnya. Turun lagi kakinya. Dia lihat pusernya. Hamzah duduk, Rasul ngomel-ngomel gitu Kemudian dia lihat kakinya lagi, dia lihat mukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mabok. Pas Rasul ngomel-ngomel, tahu Hamzah bilang apa? Ibn Abdul Dia bilang, hal antum illa abidun bi abi kalian ini cuman budak-budak dari ayahku Allah Rasul gitu <laughs> akhirnya alima Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qad tamil Rasul tahu oh ini dia mabuk nih udah teler nih udah nggak benar percuma diajakin ngomong ngomong yang ada dia bisa mencelakai kita mabuk akal sehatnya udah nggak ada Faraja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ala akibaihi qahqara. Rasul pun bergeser mundur dikit-dikit sambil terus melihat Hamzah. Takutnya dia berbalik, punggungnya dihantam dari belakang. Udah hilang akal sehatnya. Rasul pun sambil khawatir ketakutan mundur pelan-pelan menghindari Hamzah. Kemudian dia pergi keluar, kita pun pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah memberikan taklik di hadis ini. Ini kasus yang setelahnya Hamzah tentunya menyesal setelah sadar, menyesal. Kenapa? Para sahabat sangat memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia berani berkata demikian itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang lagi nggak sadar, emang lagi nggak sadar. Eh, Hamzah terbunuh ini kan di perang Uhud, di perang Uhud kan. Pengharaman Khomer itu habis perang Uhud. Jadi masa Hamzah hidup memang belum diharamkan radhiyallahu anhu. Hamzah ini kan di perang Uhud dilempar tombak sama Wahsy, black hatinya sama Hindun dimakan itu kan. Iya kan? Nah pengharaman Khomer itu habis perang Uhud. Akhirnya Hamzah ini kena gharamah, dia kena wajib bayar denda, denda ala ma atlafahu, denda dari hal yang telah dirusak atau dihilangkannya ketika dia ma ketika dia mabuk. Disuruh bayar denda terse tersebut. Dari sini sebagian ulama berkata, ini menjadi dalil sahnya talak orang yang lagi mabok. Yang seorang lelaki lagi mabok bilang talak, talaknya jatuh. Kata sebagian ulama. Kata sebagian ula, ulama. Bukan hal yang disepakati, alat. Ini sah talak lelaki, lelaki yang lagi mabok. Buktinya apa? Hamzah pun tetap dituntut atas apa yang dilakukannya ketika lagi mabok Ketika lagi mabuk, tetap harus bayar denda, Roma, Harus mengganti. Dan nah, pisahkan yang terjadi, gitu loh. Begitupun talak seseorang yang sedang mabuk. Tapi ini pendapat beberapa ulama dan tentunya tidak disetujui oleh ulama yang lain. Ini yang dibilang fu, furu. Ya, istilah di furu. Ala kulihal akhirnya uh, berjalanlah pernikahan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha dan didirikanlah pesta untuk Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Eh, menikahlah mereka berdua, kemudian eh, dengan rezeki yang ada, mereka mengadakan acara, ya kan? Namun setelah menikah dengan Ali radhiyallahu anha, sebagaimana kita katakan tadi, Ali radhiyallahu anhu itu seseorang yang sangat fakir, fakir Ali. Dia nggak punya apapun di rumahnya kecuali eh, ada kulit binatang yang biasa dia jadikan ranjang untuk tidur. Oke. Okay? Dan kalau di siang hari, kulit itu dipakai untuk mengumpulkan rumput-rumput dan lain-lain untuk memberi makan he, hewan. Malamnya dipakai buat tidur. Dan saking miskinnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika Fatimah masuk radhiyallahu anha, Rasul pun memberikan beberapa hal untuk ya menambah peralatan dan perabotan rumah tangga dan lain-lain Di antaranya diberinya ember-ember atau roha roha ini batu yang digunakan untuk menghaluskan gandum ya kan dulu mau bikin roti itu ceritanya nggak pakai adonan langsung kelar jadi kayak kita sekarang nggak digandum mentah apa digiling dulu apa ini itu kemudian dipanggang diado apa diadonin dipanggang panjang ceritanya sampai beratnya kerjaan Fatimah radhiyallahu anha ini asyarat dia bikin kapalan tangannya Kemudian dia bersihin rumah sendiri sehingga berdebu semua bajunya. Kemudian dia nyalain kompor api sendiri sehingga bajunya pun mulai berminyak. Benar-benar lecek Fatimah radhiyallahu anha. Kasihan. Ya kan? ya, begitu capek dia melayani keperluan ru rumah untuk dirinya dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian mereka dengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa sabiyah, yakni rampasan-rampasan perang, wanita-wanita rampasan perang. Jadi budak kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suruh Fatimah, datanglah kepada ayahmu, minta salah seorang budak itu untuk membantu kita di rumah. Sungguh kau sudah kecapean melayani, yakni melakukan semua pekerjaan rumah ini. Baik. Akhirnya Fatimah pun radhiyallahu anha datang ke rumah ayahnya dan tidak ditemukan ayahnya kecuali yang ada Aisyah radhiyallahu anha istrinya. Rasul lagi pergi katanya. Akhirnya dipesankanlah kepada umum Mukminin Aisyah dan kemudian disampaikan kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam. Namun lebih lengkap lagi ya ikhwan rahimakumullah. di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Fatimah sa'ibat mimma fathan hatta asara ar-raha fi yadiha. Fatimah begitu capek mengerjakan pekerjaan rumah termasuk bikin pahan sehingga mem, apa, memberikan bekas di tangannya kapalan. Lanjut. Kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rampasan wanita-wanita rampasan perang. Akhirnya Ali pun berkata kepada Fatimah, Coba kau datangi ayahmu, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kau minta salah seorang budak di antara budak-budak yang ada untuk membantumu di rumah. Sungguh kau udah kecapean di rumah. Ya, Akhirnya Nabi Fatimah pun radhiyallahu anha mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Fatimah ini pemalu luar biasa. Sehingga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun seperti biasa menyambutnya karena betapa sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dan berkata merhaban bibnati seperti biasa kalau Fatimah datang selamat datang putriku kemudian ditanya ada perlu apa Malhajah ya benaki, ada perlu apa wahai putriku? Tapi Fatimah malu untuk menyebutkan keperluannya sehingga dia berkata, La uridu an usallima alaik. Aku cuma datang untuk memberi salam padamu sekali. Ya kan? Kemudian pulang ke rumah. Kemudian besokannya datang lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta budak. Tapi ketika bertemu Rasul, Fatimah malu untuk bertanya. Ketika Rasul tanya, untuk meminta ketika Rasul tanya, ada perlu apa wahai putriku? Fatimah pun menjawab radhiyallahu anha, aku datang hanya untuk memberi salam pada. <laughs> Fatimah malu untuk meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali sendiri yang datang radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan kepada Rasul kebutuhannya. Kita butuh budak ya Rasul. Kita butuh pembantu. Fatimah kecapean di rumah sampai begini, begini, begini. Rasul pun menolak permintaannya. Karena apa? Karena memang ada banyak orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada mereka. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada ahlul baitnya. Oh ya sudah, akhirnya Ali pun pulang kepada istrinya Fatimah radhiyallahu anha dan sudah malam ketika mereka naik ranjangnya dan siap tidur, mau tidur, ya kan? Ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam salam kemudian masuk rumah. Ali dan Fatimah melihat Rasul masuk, mereka pun berdiri dari tidurnya kan, bangkit dari tidurnya. Tapi Rasul berkata, "Ala makanikuma, tetap di tempatmu, tetap di tempatmu." Tetap di tempat kalian, tetap di posisi kalian. Sami'na wa Rasul yang nyuruh. Akhirnya tetap mereka tiduran. Rasul pun Shallallahu alaihi wasallam datang mendatangi mereka yang berdua yang sedang tiduran dan duduk di antara Ali dan Fatimah. Bahkan di sanad lain Ali berkata radhiyallahu anhu, hatta sya'urtu sehingga aku merasakan burdata qadami burud qadami dinginnya kaki Rasul di dadaku. Berarti Rasul duduknya di mana? Di antara Ali dan Fatimah nyulit nih. Di sana lain ada bilang di atas kepala mereka. Tapi Fatimah radhiyallahu anha ini pemalu, pemalu. Mereka tidur cuma punya kain kecil, selimut kecil untuk menutupi. Tapi kekecilan nih selimut. Izala Ali bilang radhiyallahu anhu, "Izala bisnaha tulan kalau kita pakai memanjang nih selimut, ta'arrat min hajunubuna. samping-samping kita nongol, nggak ketutupan ke selimut." Wa idza labisnaha irdon dan kalau kita pakai secara melebar, ya kan? Zaharat minha aqdamuna wa ru'usuna. Nongol kaki kita sama kepala kita, tuh lihat. Kaki miskinnya ini Ali radhiyallahu anhu selimutnya begitu. Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan duduk di antara mereka. Fatimah malu karena ada ayahnya duduk di antara dia dengan suaminya. Dia ambil itu selimut, dia tutup mukanya. <laughs> Radhiyallahu anha. Kemudian Rasul berkata, Ala ukhbirukuma. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian butuhkan, yakni lebih baik daripada pemban, pembantu. Mau ya Rasul. Akhirnya Rasul berkata, "Idza zahabtum, apabila kalian pergi tidur, mau tidur, antukabbirullaha, maka agar kalian bertakbir arba'an wa 34 kali." ini wirid mau tidur sebelum kalian tidur agar kalian bertakbir 34 kali wa tusabbiha dan agar kalian bertasbih 33 kali dan bertahmid 33 kali. Bertakbirnya berapa kali tadi? 34 kah? 34 kali. Kadzalika khairun lakuma min khadim. Itu semua jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang budak daripada seorang pembantu. Akhirnya Ali berkata, "Wallahi ma taraktuha." Demi Allah, aku selalu melaksanakan wirid itu, selalu aku tak pernah meninggalkannya sejak rasulullah SAW mengajarkannya kepadaku. Ayo, kita dengarkan dulu azan. Setelah azan, kemudian eh, kita serahkan kembali kepada MC. Tafadhol. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن كانوا بآثارهم مختفى أما بعد Demikian ikhwan rahimakumullah betapa fakirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu betapa membutuhkannya dia ya betapa Fatimah radhiyallahu anha pun begitu sabar ya kan uh, mendampingi Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya ya dalam perjuangannya untuk membantu dakwah ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya eh, setelah menceritakan tentang e, beratnya tentang kehidupan rumah tangga dan lain-lain Ibnu Jauzi rahimahullah bahkan berkata setelah menceritakan tentang kondisi keluarga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah Ibnu Jauzi berkata tallahi ma barraha demi Allah bahwa semua itu beratnya pekerjaan rumah dan lain-lain itu tidak memberatkan umul e, tidak memberatkan Fatimah radhiyallahu anha yakni tidak mengurangi keimanannya sedikit pun ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak juga menjadikan mengurangi eh, apa tidak juga menjadi celah bagi kesabarannya dalam menjalani kehidupan. Ya. Demikianlah pernikahan yang diberkahi ini kemudian tidak lama setahun setelah pernikahan mereka Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka dengan anak yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Anak pertama ini mereka beri nama Hasan, ya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang lahir tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Ya. Berselang setahun kemudian yaitu tahun keempat Hijriah lahirlah anak mereka yang kedua yaitu Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di tahun keempat Hijriah. Kemudian setelah itu barulah eh, di tahun kelima Hijriah lahir dua uh, putri-putrinya seperti Zainab radhiyallahu anha Kemudian di tahun ke-7 lahirlah Ummu Kulsum radhiyallahu anha, ya, anak-anak dari Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. uh, <clears throat> betapa Fatimah radhiyallahu anha adalah cetakan ayahnya benar-benar, benar-benar cetakan ayahnya. Ini diriwayatkan, digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha digambarkan hal ini, ya eh, diriwayatkan di dalam riwayat yang datang dari Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu dan lain-lain di mana seringkali ketika Fatimah radhiyallahu anha datang Ummul Mukminin Aisyah menggambarkan jalannya Fatimah nih gaya berjalannya wallahi laka'anna misyataha misyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam demi Allah seolah-olah jalannya dia yakni jalannya Fatimah radhiyallahu anha gaya jalannya itu jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sama. Ya. Dan di mana Fatimah radhiyallahu anha adalah permaisuri para wanita penduduk surga sebagaimana yang diriwayatkan Imam Turmudi rahimahullah dari Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ibn Yaman bercerita, suatu hari qalat li ummi, ibuku berkata kepadaku. Ibuku berkata kepadaku, Mundu mata ahduka bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan terakhir kau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Hamzah pun bercerita, aku udah lama nggak ketemu Rasul, sejak ini, ini, ini. Ya, ini udah menceritakan betapa sudah lama nggak bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikatakan demikian, Ibunya pun marah, ibunya Huzaifah marah kepada Huzaifah. walat nih, dia pun memakanku. <laughs> ya, ini diomelin habis Huzaifah karena apa? Sudah lama tidak bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Huzaifah pun radhiyallahu anhu berkata, setelah ibunya marah-marahin dia, dia berkata, "Fakultulah, da'ini atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini fausalli ma'ahul maghrib dan aku sholat maghrib sama Rasul nanti cuma kemudian aku akan meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar liastaghfira laki wali agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untukmu juga untukku untukmu wahai ibuku juga untuk untukku akhirnya Huzaifah pun pergi menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid kemudian sholat maghrib bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat maghrib, maka yusalli hatta sholat isya. Rasul pun terus sholat sunnah banyak sampai didirikan sholat isya. Setelah sholat isya, nggak lama insatat Rasul pun pergi, ya keluar dari masjid. Summa itu. aku pun mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang. Kemudian dia mendengar suaraku di belakang. Dia pun berhenti dan berbalik dan berkata kepadaku, Man hadha? Huzaifah? Siapa itu yang ngikutin? Huzaifah kan? Ini gelap. Kondisinya gak? gelap. E, Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ini aku. Kemudian Rasul pun, subhanallah ya Rasul pun menjawab, Ma hajatuka ghafarallahu laka wali ummik. Ada perlu apa engkau ya Hamzah? Semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Lihat. Padahal Hamzah belum minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hudzaifah, afwan ya Huzaifa pun belum minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma hajatuka ya Hudzaifah, ghafarallahu laka wa li ummik. Ada perlu apa wahai Huzaifa? Semoga Allah mengampunimu dan bagi ibumu. Lihat. Kemudian Rasul pun berkata kepada Huzaifa, "Hadza malakun." Ini ada seorang malaikat. Tahukah kau ya Huzaifa? ini ada seorang malaikat. Kalau malaikat seorang apa se semalaikat ya? Ini ada satu malaikat lam yanzil ilal ardi qatu yang tidak pernah sama sekali dia turun ke muka bumi. Istazana rabbah, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala li ayyazurani untuk mengunjungiku, untuk menziarahiku. Wa qala li au yubashirani dan memberi kabar gembira kepadaku bi anna Fatimah bahwasanya Fatimah binti anakku putriku sayyidatun nisa'i ahlil jannah dia adalah permaisurinya para wanita penduduk surga ya salam haji ya Fatimah radhiyallahu anha Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Fatimah radhiyallahu anha sehingga dia banyak menegaskan hal ini dalam pernyataan-pernyataan yang diantaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Miswar al Makhramah radhiyallahu anhu saya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatimah bid'atun minni yu'zini ma adaha. Fatimah adalah sebagian dariku. Bid'atun minni, sebagian daripada aku. Di dalam bahasa Arab, bid'atun buat yang belajar bahasa Arab, buat penuntut ilmu. Boleh bid'ah boleh bab'ah, boleh bud'ah. Boleh dikasrohkan, difathahkan, atau dibemahkan sama artinya di dalam bahasa Arab. Fatimah bud'atun minni, bid'atun minni, bab'atun minni, dia-dia juga artinya. Benar semuanya di dalam bahasa Arab. Fatimah adalah sebagian dariku, yu'dini ma'adaha wa yuribuni ma'rabaha menyakitiku hal-hal yang menyakitinya menyakitiku juga dan membuatku ragu hal-hal yang membuatnya ragu juga. Ya. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis tadi yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini ketika dekat-dekat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aqbalat Fatimah tamshi." Fatimah datang ke rumah kita, datang dari jauh dan kelihatan ya kan wallahi lakaanna misyataha misyatun nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah seolah-olah jalannya adalah jalannya Rasul nggak beda sedikit pun ya kemudian datang ke rumah kita dan Rasul pun menyambutnya dengan hangat dan berkata marhaban bibnati selamat datang kepada putriku tercinta summa ajlasahu an yamini aw yasari kemudian Rasul ajlasaha summa ajlasaha kemudian Rasul pun mendudukkannya di kirinya atau di kanannya ya di sana lain masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin Aisyah bercerita tentang kasus yang ini juga kasus yang sama Akbalat Fatimah tamshi Fatimah datang radhiyallahu anha datang menuju kita dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam dan kita melihat dari jauh Aisyah Ummul Mukminin bercerita kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'na indahu kita ini istri-istri Nabi semuanya ngumpul berada di sisi Nabi lam yughadirhu minhunna wahidatun. Tidak ada yang mau satu orang pun pulang ke rumah. Maunya semua dekat-dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Nabi sakit di hari-hari akhirnya. Ya? Kemudian Fatimah pun datang dari jauh. Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya, marhaban biblati. Sudah, ngobrolnya nanti. Marhaban bibnati, selamat datang putriku. Kemudian disambutnya dengan hangat, summa ajlasaha an yamini au yasari. Kemudian Rasul mendudukkannya di kirinya atau di kanannya. Kemudian aku melihat, yakni Aisyah ummul mukminin melihat terus Rasul bersama Fatimah radhiyallahu anha. Sarraha, Rasul pun membisikkan Fatimah. Satu kali bisikan. Dari bisikan ini, sadakat. Fatimah pun menangis, radhiyallahu anha. Dan ketika melihat tangisannya yang begitu sedih demikian rupa, Rasul pun membisikkannya lagi. Bisikan kedua, fadhahikat. Akhirnya Fatimah pun tersenyum, tertawa-tawa, tertipu malu, begitu. Lihat, Aisyah <laughs> radhiyallahu anha ummul mukminin tajam penglihatan dan pengawasannya tajam. Sehingga dia berkata, ada apa denganmu? Aku tidak pernah melihat sesuatu yang begini aneh darimu. Yang ntar nangis, ntar ketawa. Ya? Kemudian, ketika ada kesempatan, dia tanyakan langsung pada Fatimah. Azim tu alaiki bima li alaiki min haq. Aku tanya engkau, dengan menggunakan hakku atasmu, yakni aku umul mu'minin, bagaimanapun aku punya hak untuk kau hormati. Bima syarraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma abkait wa mimma dhahik apa yang Rasul bisikan padamu? Kenapa kau tertawa dan kenapa kau menangis? Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wallahi, ma kuntu li ufsiya sirran sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku tak mau menyebarkan rahasia yang dirahasiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana Zaid sirron sarraha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa Hai Demi Allah aku tak mau menyebarkan rahasia Rasul selama dia hidup. Selama Rasul mati, hidup. Sayyid. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Fatimah radhiyallahu anha masih ingat tentang apa? Aisyah radhiyallahu anha masih ingat tentang kejadian ini dan kepo, fudul, fudul, pengen tahu. Dia hampir lagi Fatimah. Ah, Azimtu alaiki bima li alaiki min haq. Aku tanya kau dengan hakku sebagai umul mukminin. Apa yang waktu itu Rasul bisikkan padamu? Lihat betapa detailnya umul mukminin Aisyah. Pengen tahu segala hal tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita demikian memang Allah jadikan di sisi Rasul. Untuk apa? Untuk meriwayatkan dalaman Rasul yang tidak dilihat oleh para sahabatnya di luar. Ya, Rasulullah anha ummul mukminin, ummuna pembunuh. ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya apa yang kau Rasul bisikan padamu? Ayo. Dia tanya sama Pak Fatimah. Fatimah pun berkata, "Al-an fa na'am." Kalau sekarang sih iya deh boleh deh. Dikasih tahu ya. Yang pertama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bisikkan padaku anna Jibril kan yu'aribuhu al-Quran fi sanah marrah. Biasanya Jibril membacakan pada Rasul Al-Quran setahun itu sekali mengajarkan Quran bacaannya, kemudian eh, menguatkan hafalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya tahun sekali. Tapi tahun ini Jibril alaihissalam datang dua kali. Wallahi la ahsabu dzalika dan demi Allah aku tidaklah menduga hal itu kata Rasul kecuali bahwasanya ajalku telah mendekat. Yani aku sebentar lagi mening meninggal. Wa masalah salafu anak Dan semulia-mulianya, senikmat-nikmatnya pendahulu bagimu, wahai Fatimah, adalah aku, Rasulullah. Di sana lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama bersabda, "Wa innaki la awwalu ahli baiti lahaqan bi." Dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku ahli baitku yang pertama kali menyusulku. Yani enggak lama setelah aku meninggal engkau meninggal ya Fatimah. Ya, nggak jauh-jauh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari marahnya. Bahkan baru menikah sama Ali bin Abi Thalib, tinggalnya di tempat Ali rada jauh. Rasul pengennya Fatimah radhiyallahu anha dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada kabilah yang tinggal rumahnya di dekat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Rasul pengen Fatimah dekat situ. Ini, ini sahabat datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dengar kau mau dekat-dekat anakmu, putrimu Fatimah. Iya. Kalau begitu biarkan rumahku diambil sama Ali sama Fatimah. Udah aneh yang pindah. Luar biasa. Sahabat pengorbanannya untuk memenuhi keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah sesungguhnya engkau adalah ahli baikku keluargaku yang pertama kali menyusulku. Sadaka itu, maka dari situ aku menangis, kata Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Kemudian ketika dia melihat kesedihanku dan berat hatiku, dia pun membisikanku lagi. Karena misalnya dua kali, kedua kali dia membisikanku. Allah tarbain. Apakah kau tak ridho? Yani tidakkah kau bahagia? Antakuni sayyidata nisa'il alamin. Atau antakuni sayyidata nisa'i ahli jannah. Tidakkah kau bahagia menjadi permaisuri para wanita alam semesta? Atau lihat lain, menjadi permaisuri para wanita penduduk surga. Tidakkah kau bahagia demikian? Kata Rasul, demikian kepada itu. Kemudian Fatimah pun tersenyum, tersipu malu. Ini yang di kedua kalinya dia tertawa. tertawa. Demikian rahasia yang bahagia kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada itu. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, terjadilah mughabah selek eh, ribut antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini ada sengketa, ada keributan demikian dikarenakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah bercerita, "Ja'at Fatimah, Fatimah datang ila Abi Bakar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tas'alhu mirasaha." Dia meminta kepada Abu Bakar jatah warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani harta peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu la nuras." Kami, yakni para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya, kita para nabi ini golongan nabi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ma taraknaha sadaqah, harta yang kami tinggalkan itu kok enggak warisan. Jadi kau nggak dapat jatah waris, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatimah pun marah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa lam tazal muhajirataha muhajiratahu akhirnya dia hindari dan marah sama Abu Bakar sampai hampir meninggal Fatimah. Fatimah meninggal enam bulan uh, uh, Rasul meninggal enam bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Jaraknya enam bulan. Fatimah marah sama Abu Bakar sampai hampir meninggal. Lihat, ini yang terjadi. Ya. Falamma <clears throat> falam tajal muhajiratahu ila an tuwfiyat wa baqiyat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sita ashur. Masih dia marah dan menghindari Abu Bakar sampai dia meninggal, ya kan? Dan dia hidup yakni Fatimah hidup setelah Rasul itu sekitar 6 bu, 6 bulan, ya. Qalat Aisyah Aisyah umul mukminin berkata, "Kanat Fatimah tas'alu Abu Bakar mirataha min Rasul sallallahu alaihi wasallam." Fatimah ini riwayat saling melengkapi satu sama lain. Fatimah mendatangi Abu Bakar meminta jatah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harta-harta peninggalan Rasul. Ya kan? Yaitu apa? Ada di Khaybar, ada tanah, di Sidak, ada tanah. Ya kan? Kemudian juga dari sodakohnya di Madi, di Madinah. Kemudian Abu Bakar, ya Abu Bakar pun tak mau memenuhi permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Dikarenakan apa? Abu Bakar berkata, "Lastu tarikan syai'an mimma kana ya'malu bihi Rasulullah." Aku tak mau meninggalkan satu hal pun yang diamalkan, yang disampaikan, yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara ajarannya kepadaku adalah bahwasanya kami para nabi tidak mewarisi jadi aku tak mau meninggalkan ajaran Rasul bagaimanapun. Ya kan? Kenapa? Karena cintanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhafu intaraktu syai'an min amrihi an aziz. Aku khawatir kalau aku meninggalkan sedikit ajaran Rasul nanti aku tersesat. Yani mulai seseorang Oke, okay? meninggalkan sedikit ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beralih kepada hal-hal yang tidak diajarkannya, oke, okay? kepada bid'ah-bid'ah dan lain-lain. Kalaupun cuma sedikit ini membuka peluang kepada kesesatan yang lebih besar. Ayat kasus diriwayat Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain. Kasus yang di Abdullah ibnu Mas'ud menegur para pendudukku Kufah yang sedang bertasbih menggunakan batu-batu dan mereka bikin halakoh kumpulan orang kumpulan orang kumpulan orang setiap kumpulan dipimpin satu orang bertakbir seratus kali takbir seratus kali Allah Akbar Allah Akbar sambil dihitung pakai batu tujuannya baik tujuannya baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tahmid seratus kali alhamdulillah seratus kali alhamdulillah alhamdulillah dipimpin oleh satu orang ramai-ramai Abdullah bin Mas'ud datang dan berkata, ini nah, menyalahkan mereka. Rasul belum lama dikubur. Sahabatnya masih banyak. Sekarang kalian udah bikin-bikin ibadah baru yang tidak diajarkannya. Eh, apakah Jibril datang kepada kalian membawakan syariat baru yang tidak diajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diomelin sama Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, "Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma demi Allah ya Abu Abdurrahman ma arad aradna illa khair kita tidak menginginkan kecuali kebaikan ya ini niat kita baik kok ibadah tasbih Abdurrahman eh, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata kam min muridil khairi la yusiba berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tak mendapatkannya ya kan? Tuh lihat, kelakuan mereka cuma sedikit itu, kekeliruan mereka cuma sedikit, meninggalkan praktek tasbih yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggantikannya dengan batu. Kemudian dengan berjamaah begitu berhalak-halak Sedikit. Tapi kemudian membuka kepada peluang kesesatan yang lebih besar. Ternyata jamaah-jamaah zikir ini nanti termasuk orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali pun menumpasnya di Nahrawan. Mereka jadi khawarij. Lihat. Pintu kesesatan sedikit membuka kepada peluang yang lebih besar. Ini maksud Abu Bakar. Ini akhaf, sesungguhnya aku takut. Intarotu syai'an, apabila aku meninggalkan sedikit saja min amri, di antara perintahnya ajaran Rasul, an aziz, aku takut jadi tersesat, tergelincir lebih dalam. Begit? Nah di dalam kasus ini tentunya Imam Jahabi, rahimahullah, Ibnu Kathir dan lain-lain meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pun la yazalu yataraddaha. Abu Bakar terus mengambil ridho Fatimah radhiyallahu anha dan membujuknya untuk agar jangan marah kepadanya dan terus memuji-mujinya dan mendoakan kebaikan baginya sehingga agar Fatimah tidak lagi marah kepada dirinya karena apa bagaimanapun aku cuma melaksanakan perintah Rasul Shallallahu alaihi wasallam tapi aku A'ulu ala makana ya'ulu rasul wa unfik ala makana yunfik. Aku akan menanggung hidup orang-orang yang ditanggung oleh Rasul. Aku akan menafkahi orang-orang yang biasa dinafkahi oleh Rasul. Aku nggak diemin. Aku penuhi kehidupan mereka. Istri-istri Rasul, janda-jandanya, umum ini juga anak-anak kedapat dari Abu Bakar. Cuman emang nggak ada waris. Bingung nggak menyikapi hal demikian? Maka Ibnu Katsir rahimahullah memberikan taklik yang ajib, taklik komen yang ajib. Dia berkata para radhiyallahu anhu. Rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, perhatikan. Fatimah bintun min banati Adam alaihi salam. Fatimah hanyalah salah seorang putri di antara putri-putrinya Adam alaihi salam. Paham gak maknanya? Fatimah itu wanita Wanita setinggi apapun keimanannya, kemuliaannya, tetap wanita. Bengkok. Paham? Kalau menyikapi, menilai wanita itu demikian, pahami. Kenapa? Tidak bisa kita paksakan logika berpikirnya dengan kita lelaki yang lempeng. Kenapa? Mereka diciptain bengkok. Iya kan? Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa khairan." Seringlah kalian menasehati untuk berbuat baik kepada wanita, yakni sadar ngadepin wanita. Kenapa? Karena mereka diciptain emang bengkok. Hulikot ngendila. Itu kan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dipaksain lempeng, patah. Kalau didiamin maka tetap bengkok. Tapi jangan juga dimanjain dan dikasih angin, nanti tambah bengkok, patah ke dalam dia. Jangan dikasih ajib terus, jangan. Atur tetap kontrol, kalaupun tidak kita sebagaimana memaksakan lelah lelaki. Demikian Fatimah. Siapapun wanita, coba kita bayangkan. Tahu <clears throat> Sarah radhiyallahu anha Alaihi salam. Siapa Sarah? Istrinya dari Ibrahim. Syaraf berjalan bersama Ibrahim diusir dari kaumnya Ur. Kemudian melakukan perjalanan bersama suaminya berdua. Mencari basis dakwah menyeru kepada tauhid. Ya kan? Nyari negeri baru yang bisa dia melaksanakan dakwah. Di dalam perjalanan mereka singgah ke sebuah negeri. Kisah ini yang kalian tahu insya Allah yang negeri ini adalah negeri zalim. Allah firmankan, Allah wahyukan padanya negeri ini negeri zalim. Apabila seseorang datang asing ke negeri ini dengan istrinya, maka istrinya akan diculik. Ini tradisi. Tapi kalau datang dengan saudarinya, maka dihormati, nggak disolek. Mereka kaum yang menghormati hubungan uhuwa, persaudaraan, tapi tidak memberi nilai apapun kepada hubungan zaujiah, istri. Suatu hubungan pernikahan. Mereka mesti masuk negeri ini untuk apa? Nyari perbekalan perjala, perjalanan kan? Allah ilhamkan demikian kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, jangan kau katakan bahwa kau istriku nanti di dalam ya. Katakan bahwa kau adikku, saudariku. Yes? dalam hal ini Ibrahim tidak berbohong alaihissalam, Rasul. Masa bohong? Rasul bohong nggak? Tangkap nggak Rasul bohong? Putusan Allah nih bohong. Emang ente? Aneh. Rasul nggak bohong. Benar, Sarah adalah saudarinya seiman. Salah nggak? Beda antara bohong sama ngeles tuh beda bro. <laughs> ini pakai jurus ini ngadepin hari. <laughs> Anak tuh lihat, masuklah mereka ke negeri itu Sarah ini di riwayat-riwayat yang sahih memiliki kecantikan yang luar biasa. Ini di riwayat-riwayat sahih wanita dengan kecantikan luar biasa itu bukan Cleopatra. Awas. Tapi Sarah alaihi salam istrinya Ibrahim terbukti dari kasus ini masuk ke negeri itu boom berita kecantikan Sarah yang luar biasa jadi headline news tapi kaum itu tak mampu berbuat apapun. Soalnya apa? Dia datang sama agangnya, Gak bisa dicorek bro. Sampai heboh, sampai bikin ketidakstabilan. Sampailah berita ini kepada penguasa yang ada ketika itu raja. Ini negeri kata para ahli peneliti, ini negeri Mesir. Rajanya adalah Fir'aun diantara Fir'aun, Fir'aun, Mesir. Dengarlah, oh kecantikan Sarah yang luar biasa. Yang mana sih? yang namanya Sarah, coba bawa sini, anda penasaran. Sampai heboh kaumku gara-gara dia ini. Di bawah Sarah. Ketika nih Fir'aun melihat kecantikan Sarah yang luar biasa, dia lupa diri. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Ditarik tangannya Sarah. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Sarah yang tak punya kuasa, tak punya kemampuan, tak punya tenaga, kekuatan. Dia hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasul tiba-tiba tangan raja tersebut pun lumpuh di tempat. Ampun, ampun, kapok, nggak lagi-lagi. Dia minta maaf sama Sarah. Baca ini di Rahik, Mastum, dan di Sirah, pun ada. Ampun, minta maaf kepada Sarah. Radiyallahu anha, alaihi salam. Aku janji tak akan mengulangi. Sarah bilang, benar ya? Nggak lagi-lagi ya? Yes. Didoakan kesembuhan oleh Sarah, sembuh langsung. Karomah enggak? Karomah nggak? Tahu karomah kan? Kalau kata Nabi mah mukjizat, kalau bukan Nabi karo karomah. Nggak lama nih Firaun lihat lagi Sarah mengkilat alaihissalam. Lupa diri lagi, ditarik lagi. Sarah minta perlindungan lagi, langsung lumpuh lagi tiba-tiba. Apa? Bukan Firaun. Maksudnya apa? Ini Firaun. Ini cerita Fir'aun. Nanti bengong kali tadi. Ini Fir'aun. Fir'aun di antara Fir'aun-Fir'aun Mesir. Fir'aun itu raja di Mesir namanya Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Kayak raja-raja Romawi itu kaisar, kaisar, kaisar, kaisar. Bukan nama orang. Awas. Najasyi itu raja-raja di Afrika, bukan nama orang. Awas. Oke? Okay? Anda lihat, lumpuh lagi. Demikian sampai tiga kali. Barulah dia berikan, ya udah, kalau begitu panggil abangnya Ibrahim. Dipenuhi semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, pergi sudah dari negeriku. Dia berkata ke, Ibrahim, Inna Ibrahim, ini majitani bi'ins, walakin jitani bi syaitan. Kau tak datang ke negeriku ini ya Ibrahim bersama seorang manusia. Kau datang ke sini ini bawa setan. Dan ini bini ente di setan. Pergi. Dan dia lihat wanita secantik sehalus ini nggak bisa dia melayani diri sendiri. Dia butuh budak yang kayak gini. Dibagilah hajar. Oke, okay? masuklah Hajar bergabung bersama Ibrahim dan Sarah. Hajar tadinya permaisuri di kerajaan lain yang ditaklukkan oleh kerajaan ini, wanita rampasan perang jadi budak, begitu. Jadilah gabung sama Ibrahim dan Sarah. Pergilah mereka bertiga. Oke? Okay? Kemudian di dalam perjalanan Hajar pun beriman kepada Ibrahim alaihissalam dan kuatlah iman imannya. Perhatikan kasus tadi. Ya, betapa tingginya keimanan Sarah alaihissalam sehingga ketika dia minta doa langsung dikabulkan. Taruhlah, Berarti karena tinggi keimanan yang luar biasa kan? Iya kan? Oke? Okay? Singkat cerita. Sarah nggak hamil-hamil, akhirnya Sarah belikan Hajar kepada Ibrahim. Nggak lama, Hajar hamil. Hajar hamil ditutup-tutupin dari Sarah susah lama-lama ketahuan juga. Ibrahim pun condong kepada Hajar. Anak yang ditunggu-tunggu datang dari wanita ini. Condong mulai. Begitu cemburunya Sarah dan dia berkata, awas ya. Kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong jadi tiga bagian. Sehingga akhirnya Ibrahim diperintahkan Allah untuk pergi, selamatkan Hajar, pergilah mereka berdua berjalan, nanti sampai di Mekah dan terus berjalan kisahnya. Nah, yang kita tahu, turunan Hajar ini jadilah Ismail salam, kemudian yang menurunkan bangsa Arab, Ibrahim nggak lama pulang lagi ke Syam, tempat mereka, e, Sarah nggak lama melahirkan bayi lelaki Ishak, turunannya ini jadilah Bani Israel, jadi Yahudi. Ini jadi perang dua bangsa. Berangkat dari apa? Kecemburuan nih Harim nih. Lihat Sarah betapa tinggi imannya alaihi salam ketika langsung dapat karomah waktu minta perlindungan. Berarti karena tinggi keimanannya kan? Tidak. Kan? Tapi lagi cemburu mah wanita, wanita mau setinggi apa lagi imannya? Sampai dia mau potong tuh hajar. Padahal dia yang gaji kan? Dia yang ngasih sama Ibrahim. Harim harim udah mau dikata mau dikemanain harim harim. Jadi sabar dikit dengan ya, Emang begitu, emang bengkok. Dan kesempurnaan mereka memang dengan bengkoknya. Dengan ketidaksempurnaan akal sehatnya, manja-manjanya, ceroboh-cerobohnya. Itu kesempurnaan mereka. Yang isi wanita. Kalau akal sehatnya lempeng, total. Nggak ada manja-manjanya, kuat, mandiri. Nggak ada cerobohnya. Istri kita kayak gitu. Jadi kayak hombre bro. Iya gak? Jadi kayak hombre. Kita mencintai kayak homo. Kita mencintai mereka karena mereka wanita dengan sifat wanita. Iya gak? Kita kerjain, kita bohongin, kita godain. Makanya bohongin harimah gak dosa. Bisa yang dihalalkan tuh bohongin istri. Akuan ini syariah, nggak mau terima. Ya udah bilang sama Rasul nanti di hari kiamat. Berani nggak? Bisa suami terhadap istri. Tapi jangan dibohongin ke kesian. Kalau dibilang, suruh Ustaz Riyad bohongin mama. Ya salah. Demikian pun Fatimah radhiyallahu anha tinggi mulia bagaimanapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia wanita-wanita. Ya'tariha kata Ibnu Katsir, Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah hanyalah putri di antara putri-putri Adam. Ya'tariha ma ya'tari banatil Adam. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai putri-putri Adam, yakni para wanita. Minal ghadab dari ngambek, goyur, cemburu dan lain-lain. Women is the women bagaimanapun. Iya kan? Aisyah umul Mukminin radhiyallahu anha begitu cerdasnya, jeniusnya, tingginya keilmuannya para sahabat berkata, tidaklah kita bingung dalam satu permasalahan fikih kecuali pasti menemukan jawabannya di Aisyah. Radhiyallahu anha. Iya kan? Ilmunya tinggi kan? Tapi lagi jadi wanita, wanita kepo-nya, pengen tahu tadi apa sih bisikin apa sih Rasul tuh fudul-fudulnya cemburu-cemburunya sampai berani bentak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lain nggak berani ngangkat suara lebih tinggi daripada Rasul. Allah larang ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di, di atas suaranya. Takut sahabat. Tapi Ummul Mukminin Aisyah lagi ngambek kepada Rasul sebagai wanita ngambek sama suaminya, bukan sebagai umat ngambek sama nabinya. Makanya ditolerir. Rasul pun memperlakukan mereka sebagai suami memperlakukan istri, bukan sebagai nabi memperlakukan umat. Sampai ngambek bentak-bentak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banting piring, apa cemburu dan lain-lain terjadi, terjadi. Kenapa? However, women's women Bagaimanapun wanita itu wanita bro. Hari ini hari ini. Makhluk Allah yang paling indah, paling misterius, paling nyebelin kadang-kadang. Curcol. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ngambek sama Abu Bakar wajar tidak menjadi aib bagi seorang Fatimah. Kenapa? Dia wanita yang emang sifatnya demikian. Abu Bakar pun tidak memenuhi permintaan warisannya, malah mulia untuk Abu Bakar. Kenapa? Dia berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi aib bagi Abu Bakar tidak karena hanya karena tidak memberikan keinginan Pak Fatimah. Kenapa Abu Bakar? Wallahi lam akun demi Allah aku tak mau melanggar apapun yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mendapatkan ridho seseorang di antara makhluk-makhluk Allah. Gak mau, kalaupun putrinya. Setia Abu Bakar sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, kita paham, Kita telah dengarkan sekilas tentang Fatimah radhiyallahu anha, juga tentang pernikahannya, sifatnya sebagai wanita, kemuliaan-kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang ada tentangnya. Semoga dapat diambil pelajaran, Tayyib. Penyampaian materi cukup sekian, kita lihat pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Terima Berapakah kaum muslimin yang gugur syahid di Badr dan kemana sisa kaum musyrikin yang lain? Apakah kabur atau luka-luka? Pulang. Pulang ya, mudik. Pulang ke Mekah kembali. Nanti mereka menyusun kekuatan lagi lebih besar di dua tahun kemudian di, U, di Uhud. Ya, Jumlah kaum muslimin yang gugur di Badr di antaranya Ubaid bin Al-Harith itu sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika mubarazah ana lupa wallah ana, ana lupa jumlah total. Saya yang lupa apa. saat detik meninggalnya Rasulullah yang menemaninya adalah putrinya Shallallahu Allah Pertanyaan, di mana istri Rasulullah? Kenapa Aisyah kok tidak menemani Rasulullah? Siapa bilang? Rasul meninggal di pelukan Aisyah itu, Allah anha. Sina adalah satu. Bukan Aisyah tidak menemani kemana? Ente yang nggak tahu. Baca dulu yang lengkap. Ente lagi di Bali soalnya. Eh, lagi berenang. Apa yang menyebabkan orang-orang Syiah benci pada Abu Bakar dan cinta pada Ali? Apakah karena sengketa Fatimah dan Ali? Enggak. Syiah ini emang benci sama Islam dan ajaran Islam. Yahudi kok yang bikin. Abdullah bin Sabah, Yahudi, the founding father of Syiah, bu, pendiri Syiah. Iya kan? Mereka emang benci sama Islamnya, bukan Abu Bakarnya. Ali ini cuma mereka peralat untuk apa? Memalingkan akidah kaum muslimin. Membentuk akidah baru. Mereka mau melakukan apa yang mereka lakukan kepada Afwan Nasrani. Di mana mereka menjadikan orang-orang baru masuk ke tubuh Nasrani mengaku orang suci dan mengajarkan akidah-akidah baru yang tidak diajarkan I, Isa. Orang pertama yang diutus Yahudi masuk ke tubuh Nasrani adalah Paus namanya. Tahu Paus? Yang benar no? Dia tuh tuh. Dia yang pertama masuk barisan Kristen, kemudian mengaku bahwa aku mendapat wahyu dan lain-lain, membawakan ajaran baru. Padahal tujuannya memalingkan agama Kristen dari kemurniannya. Demikian usaha Yahudi untuk memalingkan ajaran Islam. Dikirimlah Abdullah ibn Saba masuk ke tubuh Islam. Oke? Okay? Membawa ajaran-ajaran baru, doktrin-doktrin baru. Tapi nggak kena. Allah jaga ini agama. Iya? Kecuali ya beberapa orang yang Allah takdirkan untuk yazir, untuk sesat memang. Umur Ali dan Fatimah ketika menikah. Ketika menikah umur Fatimah radhiyallahu anha 18 tahun. 18 ta tahun. Wal eh, Ali radhiyallahu anhu ana lupa. Afwan, ana yang lupa. Apakah musafir boleh mendirikan jamaah sendiri pada saat orang-orang mukim lagi menjalankan sholat? Jangan. Kalau yang mukim lagi sholat, maka gabung sama yang mukim. Nggak boleh bikin jamaah sendiri. Cuman, misalnya nih, kita mau musafir, pengen zuhurnya dua rokaat. Oke, okay? zuhurnya dua rokaat. Tapi jamaah masjid lagi sholat nih. Sholat zuhur, mereka empat rokaat dong. Iya nggak? Kita ikut di rokaat kedua salam. Awas, siki, puru, jangan galak. Ada orang mungkin berkata, kan nggak boleh dong mendahului imam salam dan lain-lain. Easy, easy, puru. Kalau kau tak setuju tentang hal itu, ya udah sempurnakan ikut imam empat rakaat habis itu baru sholat kasar Terserah. Cuman ada lebih melihat tepatnya bolehnya untuk salam duluan ketika imam bangkit dari tahiyat kedua masuk tahiyat ke tiga boleh kita salam duluan. Oke? Okay? Yani, ente kaget mungkin, cuman awas, kuruk. Pinter-pinter. Ya? Yang jelas nggak boleh bikin jamaah sendiri sementara jamaah yang mukim lagi. Hmm. Oke? Okay? Kemudian juga, kalau udah sampai masjid mah, kalau udah sampai masjid, kemudian azan masjid. Kalau kita lagi safar di masjid azan, sholat udah kena kewajiban. Kena kewajiban sholat. Kenapa? Kau sudah di masjid dan panggilan datang. Jangan berkata, oh aku lagi safar. Enggak, sholat. Kenapa? Kau lagi di masjid, suruh siapa? Sholat ikutan. Ini adab, adab. Ya. Banyak sekali mereka yang mengaku keturunan Rasul dengan gelarnya Habib. Pakai Habib. Apakah mereka Habib benar keturunan Rasul dari Fatimah dan Ali Jazak? Wallahu alam ya si kalau dari nasab semua orang boleh mengaku, semua orang boleh bikin silsilah. Tapi katakanlah kita husnudon, mereka adalah keturunan Rasul. Husnudon, udah. Kita bisa bantah dengan penelitian ilmu nasab, ilmu sanad, kita bisa bantah. Tapi katakan iya emang turunan Rasul. Iya. Tapi afwan, salah, salah. Ketika akidah mereka nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauhidnya dan lain-lain, mengajarkan bid'ah-bid'ah, mengajarkan kepada ta'zim kuburan-kuburan mereka dan individu-individu mereka. Nah, baru kepada mereka minta air, Dia ngobok-ngobok tauhid, kita kobok-kobok dia. Nggak ada urusan. Insya Allah mau beneran. Kenapa? Kebenaran terkait pada kaidah kebenaran yaitu Al-Quran dan Sunnah bukan pada keturunan. Bahkan Fatimah sendiri yang memang beneran anak Rasul. Rasul berkata, lausarokot Fatimah, andai saja Fatimah maling, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Rasul yang berkata, ini anaknya beneran. Ini apalagi anak apa bukan, nggak tahu nih sekarang. Berapa jauh jaraknya, nggak tahu beneran nggak sih ini anaknya turunannya. Tapi katakan bener. Tetap aja yang namanya salah masalah. Ajaran dia, seruan dia, konsep dia. Kalau keliru, keliru. Kenapa kebenaran berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada keturunan. Semoga Allah beri hidayah bagi kita dan bagi mereka semua. Ya. Apakah benar kita harus memperingati hari kematian Hussein? Enggak, enggak boleh. Enggak. <laughs> Ini ajaran-ajaran zindik, ajaran-ajaran syiah itu. Mereka menyesal, mereka telah membunuh Hussein, kemudian mereka bikin penyesalan. Mereka yang bunuh Hussein. Haula qatalatul Hussein haqqa. Mereka sebenarnya yang bikin Hussein mati. Radiyallahu anhum. Ya? Mereka nih yang bikin Hussein mati. Mereka para pembunuh Hussein sebenarnya. Yang menjebak Hussein. Ini koran. Bagaimana membagi harta atau hak waris kepada anak tiri jika ayahnya meninggal, sedangkan harta yang diperoleh didapat dari istri? Oh, anak nggak tahu. Waris, ampun, nggak tahu. Tanya sama asatir yang bagus di fikir.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 Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.